you wanna do I'ma do me Mereka mau buat apa gua enggak peduli Do what you wanna do I'ma do me Mereka mau buat apa gua enggak peduli Gua lo mereka Gua lo mereka Lakuin yang lo suka terserah mau jadi apa Gua lo mereka Gua lo mereka urus hidup masing-masing Jangan usik hidup gua Can't see all the haters All I see is dollar sign I be staying on my grind With the money on my mind What the fuck you want? What the fuck you need? I be flexing with my crew We be smoking weed We don't give a shit Mereka bicara tak ada tindakan Gua buat gerakan untuk sampai tujuan Lo keren, lo jelek, lo kaya, lo miskin I don't give a fuck man, I stay winning All day, all day All day all day Bukan Kanye Gaya okay Fuck what you say Do what you wanna do I'ma do me Mereka mau buat apa Gua enggak peduli Gua masih terus berkarya Lo masih kebanyakan gaya Mereka masih banyak bicara Tapi nggak bisa apa-apa Do what you wanna do I'ma do me Mereka mau buat apa Gua enggak peduli Do what you wanna do I'ma do me mereka mau buat apa gua enggak peduli Gua lo mereka Gua lo mereka Lakuin yang lo suka terserah mau jadi apa masing-masing Jangan usik hidup gua Lo orang daerah pikiran lo tuh terlalu rendah Level lo easy ngalahin lo tuh gak susah Panggungan masih minta Yang nonton kagak ada beda sama gue 8 lagu 15 juta old school, fuck new school Keep it real, I'm a high school Dan bila kau tak suka silahkan balas pakai karya Tapi itu percuma level kita jauh beda Namamu dikenal karena ngedis itu sesaat saja Kampungan levelnya itu urusan mereka Kalau busi levelnya tetap di mereka Gue tetap selalu jadi yang pertama Mendingan cepet-cepet lo berhenti aja Gak cocok jadi rapper bener lo bersih sampah Kalau gak habisin duit mama papa Belum perang aja lo udah kelihatan kalah Lo masih pemula gue udah idola Do what you wanna do, I'ma do me Mereka mau buat apa gua enggak peduli Do what you wanna do I'ma do me Mereka mau buat apa gua enggak peduli Gua lo mereka Gua lo mereka Lakuin yang lo suka terserah mau jadi apa Gua lo mereka Gua lo mereka Urus hidup masing-masing Jangan usik Gak gua ha? Bukan yang gak peduli kata orang Tapi ku yang tak suka ngurusin orang Bukannya ku cari perang Tapi masing-masing kita punya jalan Lakukan yang suka ku lakukan Ku cari uang tuh ku buang-buang Tak pernah takut kurang Ku habiskan Ku masih bisa berjuang Selama bisa nafas aku senang Karena uang tidak ikut pulang Hidup ngapain dibikin pusing Nikmatin Jalanin Raks the axe axe ye raks rax the axe kita sans sans sans hidup sans sans Do what you wanna do, I'ma do me Mereka mau buat apa gua enggak peduli Do what you wanna do, I'ma do me Mereka mau buat apa gua enggak peduli Gua lo mereka, gua lo mereka Lakuin yang lo suka terserah mau jadi apa Gua lo mereka Gua lo mereka urus hidup masing-masing Jangan usik hidup gua